Halo Pak Wassalam. Halo. Ya dengan Pak Aryo ya. Betul. Iya dengan Pak Aryo. Ya betul itu Pak, itu diskriminasi anu apa? Diskriminasi betul. Mestinya semua aja dinaikkan, jadi orang itu bisa hemat gitu. Jadi jangan satu dinaikkan, kan itu berarti pengusaha yang anu nanggung dong. Masa pengusaha suruh subsidi orang lain? Ini nggak mendidik ini, bangsa ini harus dididik. Jadi biar orang yang miskin itu juga ngerti gitu jadi pengeluarannya bisa berhemat dari saya terima kasih halo sore Pak Safam halo ya dengan siapa ini Pak Richard eh, Richard ya silakan Pak Richard iya saya juga pikir begini Berlin ini gimana ya cara menaikkannya itu terlalu istilahnya terlalu mencekik leher kalau istilah hari-harinya gitu loh Mas Artinya begini, kenapa dia tidak bertahap 5% kemudian 5% kalau misalnya di listrik aja 15% tambah komponen yang lain, aduh pengusaha jadi berat banget gitu loh Pak. Jadi menurut saya sih coba pikirkan kembali, jangan naik sampai 15 satu kaligus gitu dong. 5% sampai 7% barangkali masih masih masuk akal banget gitu. Itu aja terima kasih. Terima kasih Pak Richard, kita ke Pak Kahin, halo. Halo, Pak pagi selamat sore. Ya silakan Pak Kahin wah saya pikir di ini itu tidur aja diganti listrik Pak. ada lagi Pak Gain? ya diganti aja namanya jadi perusahaan lili negara karena tidak ada kemajuan untuk eh, hal-hal yang memihak kepada rakyat kecil tapi terus eh, membuat rendah. Ya, selamat sore, Pak. Volume radio mohon dikecilkan, Bapak. Iya. Iya, silakan Pak Aryo. Iya, eh, kalau menurut pendapat saya ini semacam akal-akalan saja dari PLN ya. Halo? Iya, silakan lanjutkan Pak. Karena kita tahu ya bahwa masyarakat Indonesia ini pada umumnya sudah menggunakan listrik di atas barang sport. Apalagi kalau kita tahu baru-baru beberapa bulan terakhir ini PLN dengan gencar mensosialisasikan penambahan daya gratis dari 900 ke 2200 jadi seakan-akan memang masyarakat digiring untuk eh, digiring dengan iming-iming gratis eh, untuk menikmati tarif uh, daya yang 2200 karena kita tahu bahwa sebentar lagi PLN akan menaikkan tarif yang 2200 gitu itu yang pertama yang kedua uh, alasan kenaikan ini menurut saya tidak efisien ya tidak tidak benar tidak rasional karena ini merupakan inefisiensi dari PLN yang masih saja menggunakan minyak bumi dan sementara kita tahu pasokan gas kita sangat melimpah dan tentu saja hal ini belum dikonversikan oleh PLN menjadi eh, apa namanya menjadi sumber daya mereka. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau bisa eh, DPR segera membatalkan rencana kenaikan tersebut. Terima kasih. Pak Tendi selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Silakan Pak. Ya menurut saya Bu, ini peraturan ini ya memang ya nggak masuk akal lah pemerintah Indonesia ini bikin peraturan yang terbolak kebalik aja harusnya kan yang disubsidi itu adalah industri Ini rumah tangga berapapun wattnya ya nggak perlu disubsidi menurut saya apalagi yang 450, 900 itu tuh pemerintah tuh salah hitung gitu mereka bukan nggak mampu loh bu mereka tuh semua mampu bukti nyatanya mereka semua satu keluarga pakai handphone beli pulsa handphonenya satu bulan berapa masuk ya, masa data listrik nggak mampu Jadi nggak masuk akal Harus saya justru Udah tidak boleh disubsidi para 450, 900 gitu kan Dan industri-industri Itu yang harus disubsidi Supaya biaya pokok produksi itu murah Rumah tangga berapapun wattnya Tidak perlu disubsidi Menurut saya itu aja Terima kasih Pak Fendi Dan Pak Kahin selamat sore Selamat sore Ibu Kiki Baik silahkan Pak Kahin kalau menurut saya di PLN sebaiknya tidur aja di galang listrik. Jadi biar fresh, biar fresh terus. Harusnya diturunkan dong, ganti barang-barang elektronik di Manado itu mertua saya. Barang-barang elektronik pada rusak satu hari bisa mati lampu listrik tiga kali sampai lima kali. Semua pada naikin-naikin untuk dikorupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Pak Erik, selamat sore Pak. Iya, sore silahkan Pak eh, Menurut saya sih PLN sudah banyak kemajuan sekarang Sejak Pak Dahlan Iskan tempat mimpin PLN ya Tapi yang saya lihat subsidi itu harusnya sudah perlahan-lahan mesti dihilangkan Karena subsidi itu nggak mendidik orang untuk untuk efisiensi, untuk efektif, untuk efektivitasnya segala macam itu nggak mendidik. Jadi semuanya maunya dibayarin aja sama pemerintah kan. Sedangkan subsidi itu juga jadi lahan korupsi pastinya. Karena kita nggak bisa ngukur secara tepat uh, energi itu lari kemana, uang subsidi itu lari kemana. Hmm. Saya rasa eh, subsidi harus perlahan-lahan akan segera dihilangkan. Dan kalau bisa ya disosialisasi aja listriknya, jangan bergantung sama satu sumber. Baik. Itu aja sih. Terima kasih Pak Erik.